الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ووفقنا بالعمال والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في أشرف الأديان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وسارعوا إلى المغفرة والرضوان قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية Para jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin tambah umur kita. Oleh sebab itu marilah kita mensyukurinya dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, umur adalah nikmat Allah yang sangat besar. Dengan umur kita semua dapat merasakan hidup dengan segala macam-macam kehidupannya. Ada gembira, sedih, senang, susah, kelapangan dan kesempitan. Semua silih berganti datang dan pergi. Namun jika di hati kita masih tertancap iman dan takwa, maka semua yang kita alami adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pada saat ini para jamaah haji sudah mulai pulang ke negara masing-masing. Kita doakan semoga ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur. Yang belum pernah beribadah haji semoga ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ibadah haji. Karena sekarang ada haji talangan. Sehingga antri nunggu puluhan tahun. Para hadirin, maka ada ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah haji, yaitu umroh di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, umroh di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Atau seperti hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa menunaikan salat subuh dengan berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit fajar kemudian dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sebagaimana pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna, sempurna, kata Rasulullah hadis sahih riwayat Imam Turmudi. Para hadirin, kalau kita mau merenung dan meresapi apa saja yang tersirat di dalam amalan-amalan ibadah haji. Contoh pada tanggal 9 Dhul Hijjah jutaan jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Mereka berpakaian ihram serba putih. Tidak ada yang beda Bedanya tidak ada antara raja dengan rakyat jelata. Tidak ada bedanya antara juragan dan karyawan. Juga tidak ada bedanya di antara mereka yang berkulit putih atau yang berkulit hitam. Semua sama. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Mereka semua tawaduk, khuduk, mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua bisa datang di padang Arafah karena panggilan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan merasa lebih mulia lebih khusyuk dari yang lainnya apalagi merendahkan orang lain. Para hadirin, kalau perasaan-perasaan tadi melekat di hati kita semua, saya yakin hidup ini akan tenang dan damai. Satu misal, dulu sewaktu kemanten baru Seakan-akan seorang istri adalah wanita ideal, wanita idaman. Tetapi setelah beberapa tahun perkawinan berjalan, mulai kelihatan kejelekannya. Sing judes, sing cerewet, dan lain sebagainya. Kalau kita memahami, meresapi makna yang tersurat, tersirat dalam ibadah wukuf, kita tidak akan berani memarahi, apalagi membentak istri. Semakin orang takwa, semakin tidak berani membentak istri. Sebab kakek kate sing dadekno idaman ideal saiki pole dadi judes cerewet iku ya Gusti Allah Aku lek morang-moring berarti aku morang-moring nang Gusti Allah. Berarti aku gak ridho nang takdir Gusti Allah. Padahal Allah Ta'ala memerintah kepada suami, Ku anfusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akhirnya para hadirin timbul rasa huduk, khusuk, merasa terjepit, kepepet, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah itu baru kita bicara kepada istri. Umpamane, dek? aku ridho kamu. Walaupun kamu cerewet, Aku ridho kamu walaupun judes. Tapi aku berdoa kepada Allah. Dunga nonang Allah. Muka-muka judes muka. lancar wet muka. Ndadakno awakmu maupun rokok. Doa seperti ini Pak. Kalau diucapkan dengan tulus hati, merasa terjepit, merasa kepepet, yakin, yakin doa kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah dalam surat An-Naml Apa mayyuji amman yujibul mutarra idza da'ahu wasifus su' Bukankah dia Allah yang mengabulkan doa orang yang terjepit kepepet apabila dia berdoa dan dia menghilangkan kesusahan. Para hadirin seperti makna yang tersirat dalam ibadah sa'i. Karena terjepit kepepet doa Ibu Siti Hajar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul air Zam-Zam yang sampai sekarang masih kita bisa menikmatinya. Para hadirin rahimakumullah. Apalagi kalau kita merenungkan kembali sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa besar dan banyaknya cobaan-cobaan yang menimpa beliau. Si nom wis diobong Raja Namrud. Dua anak bayi di dikengken deket teng daerah tandus lemah yang tidak mungkin ada sumber kehidupan. Anak e rada gede dikongkon nyembelih. Duwe bojo ayu dirampas karo raja Mesir. Dan cobaan-cobaan yang lain. Ternyata, ternyata semua itu hanya cobaan sehingga putranya tidak jadi disembelih. Istrinya tidak jadi dirampas oleh Raja Mesir yang hakikatnya semua hanya untuk meningkatkan derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, niki para hadirin. Sing paling kata menungso niki kula jenengan boten kuat. Buyana ayu, ganteng pinter, mor-mor mati. Penggawean wis tepak di PHK. Bojo di pek wong. Biyen soge saiki melarat. Biyen sehat saiki loro dan seterusnya dan seterusnya. Karena niku para hadirin nomor 6 kita sedaya dikongkon iman kare Gusti Allah wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pesten, api pesten, elek pesten, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Tegese lek kon nrimo cobaan sing macem-macem kados ingkang kula terangkan kala wau. Sabar. Oh. Nyedek mepet tenang Gusti Allah. Sebab hakikate sedaya wau kanggo ngangkat derajate menungso. Ingat para hadirin, Gusti Allah mboten bakal yoyo datang makhluke. Para hadirin, saking welase, saking cinta, saking wanti-wantine Gusti Allah datang menungso ngantos kaping gansal Gusti Allah dawuh wa annallaha laisa bidzallamin lil abid surat al imran ayat 182 wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid al anfal ayat 51 wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid al haji ayat 15 bahkan dalam surat fusilat 46 wa ma rabbuka bidhallamil abid yang artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Surat Qaf ayat 29 wa ma ana abid aku tidak akan menganiaya hamba-hambaku. Para hadirin ada peristiwa penting pada tahun 1948, Belanda menyerbu kota Bangil. Tepatnya di desa Kalanganyar, Kelurahan Kalianyar. Di pagi hari itu para hadirin, ada seorang yang bernama Rasul yang baru saja keluar dari masjid dia mengajak anaknya yang ketika itu umurnya kira-kira tiga tahun. Begitu masuk gang di muka masjid, orang ini ditembak oleh tentara Belanda. Para hadirin, seperti yang diterangkan Kolowau. Masuk gang ditembak Belanda. Wau kalau nerangaken lek ono wong jamaah sholat subuh lalu duduk berzikir sampai fajar tepit lalu sholat dua rakaat maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Dan orang yang mati terbunuh jihad fisabilillah sakitnya seperti digigit nyamuk. Sehingga anak kecil di samping ayahnya ini tidak tahu bahwa bapaknya baru saja ditembak oleh tentara Belanda. Dikira bapaknya tertidur. Lajeng dewek gugat datang bapak, "Tangi Pak, tangi Pak. Londone wis mulih London wis nyengkeri para hadirin kemudian anak ini dibimbing dan disuruh mondok sama Kiai Khairon Husain lalu dicocokkan dengan anak dengan adik istrinya akhirnya anak yang lahir dari desa Kalang Anyar pinggir bocok tembok pinggir tambak pojok yang bernama Zubair Rasul jadi pengasuh PP Salafiyah II. Ini pelajaran bagi kita semua. Apapun cobaan yang terjadi, yakin, yakin. Kanggung ngangkat derajat sampean. Kanggung ngelebur dosa panjenengan. Bagi kita semua, sekali lagi hakikat cobaan adalah untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa manusia. Mudah-mudahan yang saya terangkan ini bermanfaat bagi kita semua.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 وكافر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات وارزقهم من الطيبات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين